Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan usia dan kesempatan oleh Allah taala untuk sama-sama mengkaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khosais Al-Mustafawiyah yang merupakan kitab karangan atau susunan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala anhu yang berisi tentang sifat-sifat dan kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Dan kitab Syama'il ini merupakan kitab yang sangat luar biasa penting, sangat sangat sangat urgen untuk di dibaca dan dikaji oleh kaum muslimin gitu ya. Karena apa? Karena ini berkenaan dengan sifat dan kepribadian Rasulullah SAW, bahkan sampai ke sifat bagaimana sendal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir kita sudah sampai pada hadis yang ke-14. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. بإسنادي إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عنه قال المصنف رحمه الله تعالى عنه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي أخبرنا عبد العزيز بن ثابت الزهري حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى ابن عقبة عن موسى ابن عقبة an Quraibin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu wasallam aflajas idza takallama ru'ya kan nuri idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min baini sanayah ini hadis yang ke-15 itu ya. Hadis yang ke-15 ini menurut muhakkik kitab eh, sanatnya doif jiddan ya. tafarroda bihil musannif ya al-imam at-tirmizi bertafarrud di dalam meriwayatkan hadis ini ya. Taip. di sini eh, kita akan jelaskan kita artikan telah menceritakan kepada kami ya. kami di sini adalah musannif yaitu al-imam at-tirmizi rahimahullah Abdullah ibnu Abdurrahman. Kemudian akhbarona Ibrahim ibnu Munzil al-Hizami telah mengabarkan kepada kami Ibrahim ibni al-Munzir al-Hizami telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz ibnu Sabit az-Zuhri telah menceritakan kepadaku Ismail ibnu Ibrahim ibni Akhi Musa ibn Uqbah daripada Musa ibni Uqbah daripada Quraib daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata karena Rasulullah SAW aflajat saniyatain sesungguhnya Rasulullah SAW itu memiliki celah di kedua gigi serinya ada agak rongga celah di uh, antara kedua gigi uh, serinya Idza takallama ru'ya kan nur jika beliau berbicara, maka akan terlihat seperti ada cahaya. Yakhruju min baini sanayah. Ya. Jika beliau berbicara, maka akan terlihat seperti ada cahaya keluar di antara gigi seri beliau. Begitu ya. Jadi ini di antara sifat fisik Rasulullah SAW meskipun sanad hadis ini doaif. Kemudian uh, hadis yang ke-16. Nah ini hadis yang ke-16, ini bab yang baru ya ya bab maja'a fi khatamin nubuwah ya ini hadis yang ke-16 masuk ke bab yang baru bab tentang riwayat-riwayat atau apa-apa saja yang berkenaan dengan riwayat yang datang seputar khotamin nubuwah, tanda kenabian. Baik. Di dalam bab ini ada 8 hadis. Hadis yang ke-16 وبه إليه قال حدثنا كتيبة بن سعيد قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wa bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wadu'ihi wa kumtu khalfa zahrihi fa nazartu ila al khatami baina katifaihi fa idza huwa mislu zirril hajarah Ini hadis yang ke-16 ya. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah Ibnu Sa'id. Ya. Sebentar. telah menceritakan kepada kami Kutaibah ibnu Sa'id telah mengabarkan kepada kami Hatim ibnu Ismail daripada Al-Jad ibni Abdurrahman ia berkata aku mendengar Sa'ib ibni Yazid berkata Zahabat bi kholati ila Rasulillah SAW. Suatu ketika bibiku, ya, kholah itu bibi, dari pihak ibu, membawaku ke hadapan Rasulullah SAW. Fakolat kemudian bibiku ini berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inna bna ukhti waji'un. Sesungguhnya putra dari saudariku ini wajib wajib itu di uh, dikatakan di sini qauluhu waji'un ay bihi waja'un ya. Waji'un itu maksudnya adalah uh, anak daripada saudariku ini terdapat pada tubuhnya itu wajah ya. Wal waja'u ismun ismu jami'in lima maradin wa alamin ya. Wal waja'u ismu jami'in ya. Jadi wajah itu adalah nama bagi seluruh nama yang uh, mencakup keseluruhan penyakit dan uh, rasa sakit ya. Jadi wajah itu semacam sakit keras gitu. Ya. Tamam. Fama saha sallallahu ra'si. Kemudian Rasulullah SAW mengusap kepalaku. Wada'ali bil barokah. Dan mendoakan keberkahan bagiku. Gitu. Ya watawadu'a fasyaribtu min wadu'ihi. Lantas kemudian beliau berwudu dan aku minum air bekas wudunya. Wa kumtu khalfa zuhrihi. Nah, setelah itu aku berdiri di belakang punggung e, Rasulullah SAW. Gitu ya. Fanazortu ilal khatami baina katifaihi. Dan saat itu aku melihat tanda dari kenabian yang ada di antara kedua bahunya. Faida huwa mislu ziril hajalah tanda itu seperti lingkaran kancing tenda tidur gitu ya itu tanda uh, eh, khotamin buah baik Baik. Ya. Yeah uh, qauluhu fasyaribtu min wadu'ihi ya, di dalam uh, penafsiran hadis ini di bawah catatan kaki ya. Al wadu bi fathil wawi al ma'ul ladzi yatawaddau bihi. Jadi wadu itu adalah air wudu ya. Ya. Fayuhtamal anna rawiya syariba min baqiyatil ma'i. Ada kemungkinan bahwa Eh, perawinya. Ya. Maksudnya siapa di sini perawi? Ini adalah Saib ibni Yazid. Ya. Ini minum daripada bekas eh, air yang tidak digunakan oleh Rasulullah SAW. Ya. ya. Au mimma tawaddu'a bihin Nabi SAW. Atau bisa juga dari uh, air bekas yang di digunakan wudhu oleh Nabi Sallamnya dari dari apa yang uh, telah digunakan oleh Nabi Sallam sebagai alat berwudhu. Ya. Jadi air bekas wudhunya itu diminumkan kepada uh, As-Sa'ib ibn Yazid ya. Tentu karena di dalamnya terdapat keberkahan ya. Baik. Eh, karena fisik Rasulullah SAW itu Eh, dari atas sampai bawah itu sepenuhnya taat. Sepenuhnya taat. Sepenuhnya digunakan untuk eh, ibadah ketundukan pada Allah Ta'ala. Maka dalam fisik Rasulullah SAW itu terdapat keberkahan. Tamam. Itu itu eh, hadis yang ke-16. Kemudian hadis yang ke-17 وبه إليه قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني أخبرنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدة حمراء مثل بيضة الحمامة طيب Ini hadis yang ketujuh. Ya. Hadis yang ke-17 maksud kami. Hadatsana Sa'id ibnu Ya'qub ya, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Ya'qub. Ya, At-Talqani. Ahbarona Ayub ibnu Jabir ya, Jabir ini sebetulnya ya. Telah mengabarkan kepada kami Ayub ibnu Jabir. Daripada Simak ibni Harb daripada Jabir ibn Samurah ia berkata ya Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu ia berkata aku melihat tanda uh, tanda di antara ya tanda kenabian ya aku melihat tanda di antara kenabian tanda kenabian di antara bahu Rasulullah SAW ya baina katifai Rasulullah SAW Guddatan hamro ya, berupa gumpalan daging yang berwarna agak kemerahan. Ya misla baidotil hamama yang ukurannya itu seukuran telur merpati gitu. Walau alam ya, seperti apa detailnya tapi itu gambaran para sahabat berkenaan dengan kota nubuwah ya. Tanda kenabian gitu. Ya. Baik. Jadi eh, Jabir bin Samurah aku melihat tanda kenabian itu maksudnya di antara kedua bahu Rasulullah SAW itu berupa gumpalan daging eh, agak kemerah-merahan gitu ya. Kalau diserupakan bentuknya itu serupa telur merpati. Baik. Kemudian hadis yang ke-18 wabihi ilaihi qala hadatsana Abu Mus'ab المدني أخبرنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاش بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن الله Masya Allah. Islam, ya, Islam, ya, Islam. Ya, hadis ke-18 ini hadis sahih ya. Hadis sahih insya Allah. Ya. Jadi Musanif berkata telah menceritakan kepada kami Abu Mus'ab Al-Madani. Ya, telah mengabarkan kepada kami Yusuf al Majishun daripada ayahnya Al-Majishun daripada Asim Ibni Umar Ibni Qatadah daripada neneknya Rumaisah Ya. Qalat ia berkata, Sami itu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW, ya. Walau asya'u an uqabbilal khatam allazi baina katifaihi min kurbihi la fa'altu. La fa'altu. Gitu. Jadi kata neneknya yaitu Rumaisah ini ya. Eh, seandainya aku ingin ya ku cium tanda yang ada di antara kedua bahu beliau sebab dekatnya jarakku dengan tanda tersebut niscaya aku akan lakukan gitu. Jadi eh, ini menceritakan bagaimana rumah Rumaisa itu melihat tanda beliau ya dari dekat gitu ya. Betul-betul memang ada tanda kenabian di antara kedua bahu beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku mendengar kata rumah Rumaisa ini Rasulullah SAW bersabda ketika uh, wafatnya Sa'ad bin Muaz ya. Ya, jadi beliau berkata e, ke arah Sa'ad bin Mu'adz di hari wafatnya Sa'ad. Yaumamat. Apa kata Nabi Sallam? Ihtazalahu arsyur rahman Bergetar katanya arsyur rahman Allahu Akbar Sebab apa? Sebab wafatnya Sa'ad bin Mu'adz ya. Bergetar ya. Arsyur rahman itu ya. Sebab wafatnya Sa'ad bin Muaz. Sebab apa? Sebab Sa'ad bin Muaz ini telah menolong Nabi SAW ya. Telah memberikan perlindungan terhadap dakwah Nabi SAW. Besar ya kedudukan Sa'ad bin Muaz bagi Islam dan kaum muslimin. Subhanallah. Ya, karena itu eh, sampai-sampai aras ar-Rahman itu bergetar ya dengan haibah ya kewibawaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ya. ya. Kan Sa'ad bin Mu'adz ini kan bagian daripada Ansor ya. Baik, bagian daripada Ansor eh, penolong eh, Nabi sesama ya. Maka jadilah e, eh, Ansorullah ya. Maka jadilah kalian para penolong-penolong Allah yang menolong agama Allah yang membela Islam dan kaum muslimin. Baik. Kemudian hadis yang ke-19 Wabihi ilaihi qala haddathana Ahmad ibn Abdat al-Dabbi wa Ali ibn Hujrin wa ghairu wahidin qalu akhbarana Isa ibn Yunus an Umar ibn Abdullah maula Gufrah qala haddathani Ibrahim ibn Muhammadin min wuldi Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu anhu qala kana Aliun radhiyallahu anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditha bitulihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin ya ini hadis yang 19 e, Musonif berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdata ad dan Ali ibnu Hujrin dan eh, selain mereka ya lebih dari satu orang. Kalau ya. mereka berkata telah mengabarkan kepada kami Isa ibnu Yunus daripada Umar ibni Abdullah maula Gufroh. Dia berkata telah menceritakan padaku Ibrahim ibni Muhammad ya Ibrahim ibni Muhammad uh, min wuldi Ali bin Abi Thalib keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Ia berkata dahulu Ali ya radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia sekaligus menantu beliau SAW. Idza wasofa Rasulullah SAW ya jika menyebutkan ya eh, atau menceritakan sifat Rasulullah SAW ya. Ali itu ya kalau menceritakan sifat Rasulullah SAW kemudian eh, Ibrahim menyebutkan hadisnya ini panjang lebar ya gitu. Tidak dicantumkan di sini. Kemudian dia berkata, maksudnya adalah Ali gitu ya, diceritakan oleh Ibrahim. Baina katifaihi khotamun nubuwah. Di antara kedua bahu Rasulullah SAW itu terdapat tanda kenabian. Wahuwa khotamun nabiyin. Dan beliau adalah penutup para nabi. Gitu. Nah, ini juga menegaskan akan adanya tanda kenabian. Gitu ya. Taib membuktikan bahwa Rasulullah SAW merupakan e, nabi ya, betul-betul seorang nabi dan nabi terakhir ya. Ya, di sini dikatakan eh, baina katifaihi khatamun nubuwah wa khota khatamun ini. Di antara kedua pundak atau bahunya itu ada tanda kenabian ya. Dan dia khatamun nabiyyin. Dan Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Gitu ya. Ini menjadi dalil bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau SAW. Ya. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi seperti Mirza Gulam Ahmad itu adalah uh, pendusta ya. Ya, sebagaimana Musailamah al kazab Taib. Maka kita juga mengatakan Mirza Gulam Ahmad itu adalah Mirza Gulam al kazab ya. Pendusta ya. Taib. Itu hadis yang ke-19. Sekarang hadis yang terakhir, hadis yang ke-20 untuk hari ini. Wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Basharin أخبرنا أبو عاصم أخبرنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد udnu minni famsah zuhri. tu zuhrahu fawaqa'at asabi'i al khatam. Kultu wa mal khatam? Qala sya'aratun mujtami'atun. Hadis ini hadis sahih insyaallah. baik Nah, hadis yang ke-20 telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar ya kata Musonif Imam Tirmizi. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Asim. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Azroh ibnu Sabit. Ia berkata telah menceritakan padaku Ilba ibnu Ahmar. Taib. Ilba ibnu Ahmar. Ini kita lihat catatan kakinya. Hmm. Taib. Telah menceritakan kepada kami Ilba ibnu Ahmar. Ilba ibn Ahmaro al Yashkuri ya. Ia berkata telah menceritakan padaku Abu Zaid Umar ibn Akhtab al Ansori. Ia berkata uh, Umar ibn Akhtab ini ya. Ya Rasulullah SAW berkata kepadaku, Ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni famsah zuhri. Mendekatlah kepadaku dan usap punggungku ya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan Abu Zaid ini Umar ibn Akhtab al Ansari gitu ya, untuk mendekat kepada beliau dan mengusap punggung beliau. Kamasah tu zuhrohu. Maka aku mengusap, lantas aku mengusap punggung beliau. Ya, kuat asobi al khota. Maka jari jemariku ini menyentuh bagian tanda, bagian tanda kenabian. Kultu, ya aku ya, maksudnya siapa? Ilba, ya. Ilba ini berkata, Wa mal khotam. Berupa apa tanda tersebut? Ya, berupa apa tanda kenabian tersebut? Qala Abu Zaid menjawab sya'aratun mujtami'at ya. Jadi uh, penampakannya adalah uh, berupa bulu-bulu yang berkumpul gitu ya. Jadi uh, apa menurut penjelasan Abu Zaid tanda kenabian itu adalah bulu-bulu yang berkumpul, rambut-rambut yang berkumpul. itu. Tapi di beberapa penjelasan ya. Sebentar. Tapi di beberapa penjelasan bahwa eh, Abu Zaid ini tidak benar-benar menyentuh bagian tanda kenabian gitu ya. Karena apa? Karena di riwayat yang sahih tanda kenabian itu berupa gumpalan daging yang menonjol gitu, bukan kumpulan rambut-rambut gitu. Ya. Baik, walau alam ya. Yang jelas eh, ini tidak menyentuh eh, tidak benar-benar menyentuh bagian tanda kenabian ya. Tapi yang beliau sentuh mungkin bagian area punggung beliau, salam eh, yang yang lain gitu. Ya. Baik, wallahu alam. Jadi itu hadis yang terakhir yang kita baca hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan hari ini ada hal yang bisa kita petik dan bisa kita ambil hikmahnya daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.